Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, nama saya Eka Rusdiansa dari Pasindangan. Uh, begini Bu ya, mau bertanya uh, tentang amil. Tentang amil. Amil. Iya. Yang saya ketahui amil itu kan mendapat bagian. Nah, bagaimana untuk amil tersebut bagiannya? Apakah dihitung dari yang delapan golongan itu ataukah beda dengan penghitungannya dengan yang lain? Warisan. ambil ambil Warisan. A amil. Amil. Amil, hamil. Nah. Ya. Baik. Karena kan sebentar lagi kita akan mendapatkan tamu agung ya itu Ramadan dan bolehkah kita membayar amil itu dengan ya misalkan karena ambilnya itu mempunyai kendaraan contohnya beca gitu ya kita pinjam becanya gitu dan membayarnya becanya itu dengan ya zakatnya itu bagian zakat itu terus jadi mendapatkan dua gitu karena ambilnya dapat terus untuk kendaraan yang dipinjam juga dapat gitu itu bagaimana bu ya mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan ambil itu adalah seorang yang mengambil dan membagi zakat yang ditentukan oleh para oleh pemerintah, yang dipilih oleh pemerintah. Dan semua lembaga dapat, lembaga zakat yang dapat rekomendasi, dari pemerintah bisa saja di situ disebut sebagai amil. Artinya harus ada pemerintah. Kalau tidak ada rekomendasi dari pemerintah, maka semua orang menjadi amil, nanti musibah. Kemudian amil itu diberi seberapa? Sesuai dengan ujrutul mihli. Tenaganya dia itu seberapa? Kalau sehari gajinya 50 ribu, maka dia boleh diberi 50 ribu dari duit zakat. Bukan seenaknya tentang Amir langsung dapat separuh, seperempat, sepertiga. Nah, ini kesalahan Amir bukan begitu. Kalau anda jadi amil di masjid misalnya, anda di sebuah perusahaan, di sebuah badan zakat, anda jadi amil, maka berapa uang yang boleh diberikan kepada anda diambilkan dari zakat? Boleh diberikan kepada anda dari duit zakat adalah Sesuai dengan ujratul mithli. Sesuai dengan penagamu itu berapa harganya. Artinya kayak gaji, tapi gaji diambilkan dari duit zakat. Bukan seenaknya. Kemudian kok kebetulan ambilnya itu punya mobil. Gimana mobilnya disewa? Boleh, boleh saja disewa. Becaknya disewa, boh. Boleh, besaknya dia berapa, kemudian tenaganya ambilnya. Tapi ingat, ambil itu adalah orang yang dipilih oleh pemerintah. Kalau hanya kiai ngumpulin orang itu bukan ambil, dia wakil. Wakil. Sebab masalah ambil jangan dibuka. Kenapa? Kalau dibuka tidak ada pem, tidak ada pelatihan, tidak ada ilmu kacau, bisa salah membagi zakat. Oh sekarang yang dikukuh oleh pemerintah saja tidak semuanya ngerti bagi zakat kok. Zakat diberikan ke masjid, zakat buat diberikan ke sekolahan, zakat. Nah, ini kan musibah. Dari masa ke masa ulama nggak ada, sudah hampir kayak ijma dari masa ke masa zakat tidak boleh diberikan kepada masoleh amah seperti ini masjid dan sebagainya. Ini masjid tugasnya orang kaya yang bangun, bukan duitnya orang melarat. Dan ini sudah lama kita sampaikan dan memang ada sebagian yang tidak setuju dan alhamdulillah dari para asatid yang tidak setuju mereka membuat sebuah pertemuan yang ada di Cirebon dengan para asatid dan pertemuan itu didokumentasikan dalam CD dan kami tidak mengada-ngada saya tidak punya ilmu kecuali saya menukil dari ulama saya tuliskan dalam tulisan bahasa Arab ada masalah zakat itu kemudian karena, karena waktu itu kami yakin yang datang adalah para ulama maka kami mencoba menulis dalam bahasa Arab ada beberapa halaman, 14 halaman atau 16 halaman artikel tentang masalah zakat bahasa Arab dan kami hanya menukil perkataan ulama dahulu-dahulu. Saya tidak mengambil lama akhir zaman, sudah sangat jelas, jangan diberikan ke masjid dan sebagainya. Sudah ada dan videonya sudah ada, sangat jelas. Masalah itu yang melihat silahkan melihat. Intinya, kalau jadi ambil harus ada bimbingan. Dan ambil harus ditentukan oleh negara, pemerintah. Tidak boleh ambil seenaknya sendiri. Nanti sebuah orang bikin ambil-amilan. Nanti ambil-amilan, ambil-ambilan sendiri. Ngambil enak, nih kacau nanti. Jadi ada aturannya di situ. Dan yang boleh diambil oleh amil adalah sesuai dengan ujratul misli atau gaji wajarnya berapa dia. Ada amil 20 orang, nanti ada yang diangkat jadi direktur. Direkturnya dapat berapa puluh juta. Boleh tuh? Enak bener nanti. Siapa yang ngatur kayak begitu tuh? Jadi tenaga ente itu berapa? Tidak sampai sebegitu banyak. Apalagi sekarang ambilnya katanya langsung berapa persen? Sepertiga ambil, Nanti tahun depan naik setengah karena ambilnya bagus. Cara mendapatkan harta banyak berarti ambilnya naik. Sesuai dengan karirnya itu, ambilnya naik. Sudah, naik musibah, tidak. Ada di urusan duit zakat. Jadi penjahat penjahat zakat ada tiga. Penjahat zakat ada tiga. Sudah ada CD-CD yang beredar. Yang pertama adalah orang kaya yang nggak mau bayar zakat. Itu penjahat zakat. Diam-diam dia makan dekat anaknya miliknya orang fakir. Yang kedua adalah orang yang nggak ngerti ilmu bagi zakat, bagi zakat salah, penjahat. Sehingga orang fakir nggak dapat kebagian masjid yang digedikan. Orang fakirnya nggak bisa sholat ke masjid. Kenapa? Dia harus cari duit karena duitnya buat bangun masjid. Wah ini. Ngeri ini haram katanya. Kalau urusan duit kalau ngambil pendapat yang kenceng. Kalau urusan wudhu, batal wudhu, kalau gampang. Permasalahannya orang urusan wudhu was-was, urusan duit zakat belum Oh, ini kan musibah. Urusan wudhu, niat sholat, umur, Zakat lep, lep, lep. Musibah. Urusan ibadah gampang urusan dengan Allah. Ada berapa batas. Tapi kalau urusan zakat tolong ambil pendapat yang kuat karena ini urusan burus haknya orang fakir. Bukan hanya orang fakir ini masuk paling utama orang fakir. Tegakkah kita orang fakir tidak mendapatkan? Orang fakir itu cuma dapat 50 ribu. Buat masjid adalah 500 ribu. Kira-kira gimana ini? 100, 500 eh, juta. Orang fakirnya 50 ribu. Apalagi ada sebuah kampung, ada daerah, kiainya dapat zakat biarpun sudah kaya. Kacau lagi ini. Kalau sudah ngasih zakat ke kiai itu nggak enak duit sedikit, harus duit gede. Kiainya saingan sama orang fakir, nggak bakal ngejar. Orang fakir pasti kalah. Kiai duduk sama orang fakir, orang ngasih zakat, pasti kiai. Kiai dapat ratusan ribu, orang fakir puluhan ribu, itu pun puluhan ribu yang setengah robek. Waduh, musibah ini. Jadi harus tegas, kiai tidak boleh menerima zakat. Tapi kiai melarat sudah, kalau kiai melarat jangan bilang kiai melarat menerima zakat. Selesai, tidak usah pakai nama kiai. Kiai tidak boleh menerima zakat. Fisabilillah. Orang kerja semuanya fisabilillah. Nih makanya harus tegas masalah begini nih. Karena apa? Orang fakir. Haknya orang fakir ya. Hanya orang fakir bisa dibagi oleh Allah. Kenapa masih dimakan oleh kita? Tegakkah kita makan miliknya orang fakir? Hei, para ustaz. Kita ada tanggung jawab di hadapan Allah. Anda mengeluarkan apapun kan? Dan insya Allah tidak. Kami ngomong begini ulama yang ngomong. Bukan saya. Saya nukil ulama. Jangan diberikan kepada ustaz. Jangan diberikan ke masjid. Kalau ada yang menyalahkan datang ke saya. Jangan. <laughs> Kalau ada yang wah oh, tidak cocok ini dan maka silakan karena Pak saya hanya menyampaikan setahu yang saya ketahui. Kalau Anda punya ilmu lebih sampaikan ke saya, saya rubah nanti fatwanya semuanya ini. Sudah ber, ini sudah empat tahun. Empat tahun gembar-gembar pun masih ada orang salah. Padahal sering ngaji ke kita, dekat sama kita, ngirim, Buya, ini zakat untuk Buya. Ini mungkin waktu ngaji itu melamun. Sudah bilang jangan dikasihkan ke Ustaz, eh malah tidak dikasih. Nah, kalau nanti kita bisa gebok begini kan begitu ya. Nah, kalau orang fakir dia receh. Makanya harus tegas sehingga Hei para kiai, kalau anda cukup jangan. Kalau anda melarat katakan saya fakir butuh zakat. Selesai. Ini masalah zakat, ambil zakat hati-hati ya. Jadi penjahat zakat yang kedua adalah siapa? Orang nggak ngerti bagi zakat, bagi-bagi zakat. Makanya takut kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Bagi salah, boleh kepada orang fakir, neraka. Makanya harus hati-hati, jangan pakai pendapat lemah urusan zakat ini, urusan fulus. Yang ketiga adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, menerima zakat itu juga penjahat di dalam zakat.